Sam'an radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW beliau berkata al birru husnul khuluq yang namanya kebaikan itu adalah baiknya akhlak wal ism sedangkan dosa adalah mahaka fi nafsi yang menggelisahkan hatimu wa karita an yattali alaihin nas yang engkau tidak suka kalau manusia melihatnya Rawahu Muslim. Hadis kedua dari Wabisah Ibni Ma'bad dia berkata aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi, engkau datang bertanya tentang al-birri wal ithm. Engkau bertanya tentang kebaikan dan keburukan, tentang kebaikan dan dosa. Qultu na'am. Aku katakan ya. Qala istafti qalbak. Mintalah fatwa dari hatimu. Albirru matma'annat ilaihin nas. Yang namanya kebaikan adalah yang dirimu atau jiwamu tenteram dan juga hatimu tenteram. Sedangkan dosa adalah apa yang menggelisahkan hatimu dan yang berbolak-balik di dalam dadamu. Ini yang ragu-ragu dalam dadamu. Wa in aftakan nas wa aftau. Walaupun manusia berfatwa dan mereka berfatwa kepadamu. Qala Syekh rahimahullah hadithun hasanun rawainahu fi musnadai al-imamain Ahmad wa Darimi bi isnadin hasan. Hadis yang kedua, kalau yang pertama rawahu Muslim, Yang kedua disebutkan dalam dua musnad, musnadail imamain, dua musnad dari dua imam, Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi, bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Amma hadis Nawas ibn Sam'an, adapun hadith Nawas ibn Sam'an faqarrajahu Muslim. Dikeluarkan oleh Muslim dari riwayat Muawiyah ibn Saleh dari Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair an abihi anin Nawas. ومعاوية وعبد الرحمن وأبوه تفرد بتخريج حديثهم مسلم دون البخاري beliau-beliau ini riwayatnya hanya diriwayatkan oleh Muslim tanpa Bukhari. Amma hadis wabisah faqarrajahu al-Imam Ahmad min tariq Hammad ibn Salamah عن الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن واضصة ibn Ma'bad. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ana uridu an la ada' syai'an min al-birri wal ismi illa sa'altu anhu. Aku datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan aku menginginkan untuk bertanya atau untuk tidak aku tinggalkan la ada tidak aku tinggalkan syai'an sedikit pun dari kebaikan dan keburukan kecuali akan aku tanyakan Faqala li maka berkata kepada Rasulullah sallallahu Ujunu ya Wabisah, mendekatlah wahai Wabisah." Fajanautu minhu, maka aku pun mendekatinya. Hatta masat rakbati rukbatahu hingga bersentuhan lututku dengan lututnya. Faqala ya Wabisah, ukhbiruka majita jita tas'al an anhu atau tas'alni. Maka berkatalah kepada wahai wabisah. Aku kabarkan kepadamu apa yang kau datang ke sini untuknya? Apa yang kau datang ke sini mau tanyakan atau engkau yang tanya padaku? Qultu ya Rasulullah akhbirni. Aku katakan ya Rasulullah kabarkan padaku. Ini silahkan engkau yang mengkabarkan padaku. Qala ji'ta tas'alni 'anil birri wal ithm. Engkau datang mau tanya tentang al-birr wal ithm. Qultu na'am. Iya, memang begitu. Fajama asabi'us salam. Beliau kumpulkan jari jemarinya atau tiga jari jemarinya. Faja'ala yankutu biha fis sadr. Kemudian mulailah beliau menempelkannya ke dadaku. Entah tiga jari itu ini atau ini. Allah Yang jelas tempel ke dadaku. Sepertinya yang enak tengah ya. Ya wabisa. Sambil memegang dadanya. Ya wabithah, istasdi qalbak. Tanyalah pada hatimu. Albir matma'anna ilaihi al-qalb ilaihi nafs. Wal ismu fil qalb wa fil sadr. Wa wabithah. Yang namanya kebaikan itu apa yang jiwamu tentram dan hatimu tentram. Sedangkan dosa adalah apa yang menggelisahkan hatimu dan berbolak-balik di dadamu. Walaupun manusia berfatwa dengan apa yang mereka fatwakan. وفي رواية أخرى للإمام أحمد أن الزبير لم يسمعه من أيوب dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad bahwa Zubair tidak mendengar daripada dari Ayub. Qala haddatsani julasa'uhu. Nyampaikan kepada aku teman-teman duduknya. Wa qad ra'aituhu fa fi isnadi hadzal hadits amrani yujib kullun minhuma dha'fahu. da'fahu. Rajab, dalam dua dalam satu sanad ini ada dua perkara yang mengharuskan dia jadi lemah. Salah satunya inqita'uhu baina Zubair wa Ayyub. Terputusnya sanad antara Zubair dengan Ayyub yang ternyata bukan langsung dari Ayyub dan tidak mendengar. Bahkan dikatakan teman-teman duduknya, entah siapa. Fa rawahu an qaumin lam yasma'hum dia meriwayatkan dari kaum-kaum yang dia tidak mendengar. Yang kedua, asani da'fuz Zubair Hada. Yang kedua, lemahnya Zubair itu sendiri. Kalau Qala Daruqutni, berkata Daruqutni, rawa ahadith manaki. Beliau ini meriwayatkan hadis-hadis munkar. Hadis munkar hadis yang bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Wada'afahu Ibn Hibban. Dan beliau ini dianggap da'if oleh Ibn Hibban. Padahal itu Hibban termasuk yang paling lunak dalam menilai. Tapi didaifkan oleh beliau. Kalau saja beliau mensahihkan, masih harus ditanya. Kadang-kadang yang baik juga dikatakan sahih karena beliau sangat lunak dalam pemeriksaan. Barakallahu fikum. Tetapi di sini justru mendoifkan. Jadi kalau orang yang mutasyaddid yang sangat keras kalau menilai ketika dia mendoaifkan nanti dulu. Kadang-kadang dia terlalu keras. Tapi kalau mensahihkan benar-benar sahih. Tapi kalau sebaliknya yang lunak ketika dia mensahihkan nanti dulu. Kadang-kadang mensahihkan yang baik. Tetapi ketika mendoaifkan sudah jelas sahih Karena yang mutasahih saja mendoaifkan. Qala Samahu Ayyub ibn Abdissalam. Fa'akhta' fismihi. Dia menyebutkan nama Ayyub ibn, ibn Abdissalam. Dan dia salah dalam menyebutkan namanya. Walahu tariqun akhar an wabisah. Juga ada jalan lain dari wabisah. Kharajahul Imam Ahmad. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga. Dari riwayat Muawiyah ibn, Dusa, ibn Saleh. An Abi Abdis, Abdillah As-Sulami. Qala sami'tu wabisah. Fadakar al-hadis mukhtasara walau Walabduhu beliau sampaikan dengan sanad yang ini hadis yang ringkas. Faqala albirru man syaraha lahu sadrak. Albir adalah apa yang dadamu lapang dengannya. Wal itham ma haka fi sadrik. Sedangkan itham adalah apa yang menggelisahkan hatimu atau menyempitkan hatimu. Wa in aftaka anhun nas, walaupun manusia berfatwa. As-Sulami hadza qala Ali ibn al-Madini huwa majhul. Pada sanad yang kedua ada Sulami yang ternyata majhul, tidak dikenal. Kharajahul Bazzar wa Tabrani wa indahuma Abu Abdullah Al-Asadi wa qala Al-Bazzar la na'lam ahadan sammahu. Dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan Tabrani dan pada keduanya ada Abu Abdullah Al-Asadi. Kata Al-Bazzar, kami tidak mengetahui ada seorang pun yang menyebut nama ini. Ini menunjukkan majhulnya, jahalah. Kada qal. Wa qad samma fi ba'd riwayat Muhammadan. Ada pula yang menyebutkan namanya dalam beberapa riwayat dengan Muhammad. Kan dijuluki Abu Abdullah. Itu kunyah bukan nama. Siapa namanya? Tidak ada yang menyebutkan namanya. Dan ada yang menyebutkan namanya katanya Muhammad. Qala Abdul Ghani Ibn Sa'id Al-Hafidh. Kalau qala qailun innahu Muhammad Ibn Sa'id Al-Maslub. Kalau saja ada yang berkata bahwa itu adalah Muhammad Ibn Sa'id Al-Maslub lama dafa'tu dalik aku pun tidak akan menolaknya wal maslub hadza sulbuhu al mansur al maslub yang disalib adalah seorang yang nama yang disalib oleh Al-Mansur karena zindiq. Kalau memang orang tadi adalah Muhammad Ibn Sa'id yang disalib, aku pun tidak menolaknya. Ini mungkin saja begitu. Karena al maslub itu yang disalib itu adalah orang yang disalib oleh al mansur karena zindiq Wahu masyhurun bil kadhib dan dia terkenal dengan kedustaan wal wada' dan pemalsuan haji. Walakinnahu lam yudrik wabithah, tetapi dia tidak bertemu dengan wabithah. Wallahu taala a'lam. Wa qad ruwiya hadzal hadis عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجوه متعددة telah diriwayatkan hadis ini dari Nabi SAW dari berbagai macam sisi yang berbeda-beda. Wabahu turuqihi jayidah dan beberapa jalan-jalannya ada yang bagus. Fakhraj al-Imam Ahmad Ibn Ibn Hibban dalam sahihnya dari jalan Yahya Ibn Abi Kathir dari Zaid Ibn Salam dari kakeknya Al-Mamtur an Abi Umamah. Qala qala rajulun ya Rasulullah mal ism Qala idha haka fi sadrika syai'un fada'hu. Kalau hatimu ragu-ragu, gelisah dalam hatimu, dalam dadamu, maka tinggalkan dia. Wa isnadun jayyid ala syarti Muslim. Sanad ini bagus sesuai dengan syarat Muslim. Fa innahu kharraja hadis Yahya ibni Abi Kathir an Zaid ibni Salam karena Muslim pun mengeluarkan riwayat dari Yahya ibni Abi Kathir dari Zaid ibni Aslam wa asbata Ahmad sima'ahu minhu Dan Imam Ahmad menetapkan bahwa beliau memang mendengar daripadanya. Wa in ankarahu Ibnu Ma'in. Walaupun diingkari oleh Ibnu Ma'in. وخرج الإمام أحمد من رواية عبد الله بن العلاء ابن زبر سمعت مسلم ابن مشكم قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول قلت يا رسول الله أخبرني ما يحل أخبرني ما يحل لي أو ما يحل لي وما يحرم علي Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang halal bagiku dan apa yang haram. Fakala al-birru ilaihin nafs. Kebaikan adalah yang jiwa ini tentram kepadanya. Watma'anna ilaihil qalb dan hati pun tenang dengannya. Sedangkan al ilmu yang namanya dosa, malam taskun ilaihin nafs, apa yang jiwa ini tidak tenang walam yatma'in ilaihi alqalb dan tidak tentram hati dengannya. Wa in aftakal muftun walaupun difatwakan oleh semua orang yang berfatwa. Wa hadha aidan isnadun jayyid. Ini pun sanad yang bagus. Wa Abdullah ibn al-Ala ibn Zabr thiqatun masyhur. Abdullah ibn al-Ala ibn Zabr seorang yang thiqah dan dikenal. Wa kharaja al-Bukhari Muslim dan orang ini dipakai pula di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa Muslim dimiskan thiqatun masyhur juga. Wa kharaja Tabrani wa ghairuhu bi isnadin dha'if. Tabrani meriwayatkan dengan sanad yang lain dha'if. Hadis dari hadis Wasilah Ibn al-Asqa'. Qala qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata wahai Nabi aftini fatwakanlah kepadaku an amrin tentang perkara yang la alu anhu ahadan ba'da yang aku nggak akan bertanya lagi kepada selainmu setelahnya atau setelahmu. Qala istafti nafsak. Mintalah fatwa pada hatimu. Qultu kaifa li bidzalik? Kaifa li Bagaimana aku bisa berfatwa dengan hatiku? Qala tad'u ma yuri tad'u ma yuribuka ila ma la yuribu. Tada' dipatahkan dalnya artinya meninggalkan. Engkau tinggalkan apa yang meragukan kamu dan apa yang dikatakan tinggalkan yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Wa in aftakan muftun walaupun para ahli fatwa memberikan fatwa. Qul wa kaifa li bidah? Bagaimana li bidah? Qala tadh yadaka ala qalbik. Letakkan tanganmu di hatimu. Fa inal fuada halal karena hati ini akan tentram dengan yang halal. Wala kunil lil haram dan gak akan tentram pada yang haram. Wa yurwa nahwu min hadis Abi Hurairah. Diriwayatkan yang seperti ini dari Abi Hurairah bi isnadin dha'ifin aidan dengan sanad yang lemah juga. Wa rawa Ibnu Lahiyah an Yazid Ibnu Abi Hubaib kalau Ibnu Lahiyah punya dua keadaan Beliau meriwayatkan dari kitabnya sebelum kitabnya terbakar dia thiqah atau diterima, tetapi setelah terbakar dia tidak diterima. قال عن يزيد ابن أبي حبيب أن سويد ابن قيس أخبره عن عبد الرحمن بن معاوية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يحل لي مما يحرم علي Kalau berarti ini nggak disebutkan orangnya, hanya dikatakan seseorang datang pada Nabi dan bertanya, apa yang halal bagiku dan apa yang haram atasku. Waradada alaihi Salasa mirar. Salasa mirar. Bertanya tiga kali. Kullu dhalika yaskutun nabi. Ketiga-tiganya Nabi diam tidak menjawab. Tumma kemudian berkata, Aina sa'il. Mana si penanya? Faqala anada. Ini, inilah saya. Ya Rasulullah. Faqala bi asabi'ihi. Maka beliau berkata dengan jari jemarinya. Ma ankara qalbuka fada'hu. Apa yang diingkari oleh hatimu, tinggalkan. Kharaja Abu Qasim Al-Baghawi fi Mu'jamihi. Dikeluarkan oleh Abu Qasim Al-Baghawi dalam Mu'jamnya. Wa qala la adri Abdurrahman ibn Muawiyah sami'a minan Nabi. Aku tidak tahu apakah Abdurrahman ibn Muawiyah mendengar dari Nabi SAW atau tidak. Wala alam ghairahu atau oh, ghairah hadal hadith. Dan aku tidak tahu selain hadith ini. Qultu huwa Rahman ibni Muawiyah. Saya katakan kata Ibn Rajab itu adalah Abdul Rahman ibni Muawiyah ibni Hadij jaa mansuban fi kitab Zuhud. Dia datang atau disebut dalam kitab Zuhud dengan disebutkan nasabnya. Mansuban libni Mubarak. Wa Rahman hadha tabi'i. Sedangkan Rahman adalah tabi'i masyhur. Kalau tabi'i mendengar dari Nabi atau mengatakan kalau Rasulullah, berarti tidak nyambung atau dengan dikatakan mursal. Mursal barakallahu fiikum. Wa qad sahha an ibn Mas'ud annahu qala Al-ismu hawazul qulub. Nah, itu disebutkan dalam khutbah nomor 2. Riwayat Abdullah ibn Mubarak dari Ibn Lahiyah qabla al-ikhtilaf. Sebelum <laughs> terbakar kitabnya, sebelum ikhtilaf tercampur hafalannya enam, bahwa mursalun sahih, maknanya mursalun sahih yang benar-benar sampai kepada tabi'i tadi. kala dikatakan mursalnya sahih ya. Barangkali dikira hadisnya sahih. Hadis mursal dikatakan hadis yang tidak sahih. Tetapi sanad tadi bersambungnya dengan baik sampai kepada tabi'i tadi. Artinya kalau engkau percaya dengan tabi'i ini, seorang yang thiqah terpercaya masyhur, maka bisa saja dia mendengar dari sahabat, bisa saja dia mendengar dari tabi yang lain yang thiqah juga dari sahabat. Wallahu alam, artinya masih ada kemungkinan benar. Hadis yang seperti ini, mursal yang sahih mursalnya, ya, itu insya Allah kalau ada dukung yang lain bisa naik dia. Ya. Kembali kepada ucapan beliau. Adapun isinya hampir sama. Maknanya hampir sama, hanya yang berbeda satu lafaz tadi. Da'ma yaribu ila mala yaribu. Atau tada'u ma yaribu ila mala yaribu. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Warawa an Ibn Mas'udin. Waqad sahha an Ibn Mas'udin أنه قال الإثم حواز القلوب واحتج به الإمام أحمد ورواه عن جرير عن منصور عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عبد الله إياكم wa hazzaz tadi hawaz sekarang hazzaz al qulub wa ma hazza fi qalbika min syai'in fada'hu dosa al ism hawaz al dosa itu akan membuat hati bergoncang atau uh, tidak tenteram iyyakum wa hazzaz al hati-hati kalian dengan bergoncangnya hati karena sungguhnya kalau hati itu bergoncang tinggalkan saja wa qala abu darda al khair fi tuma'nina. Kebaikan itu ada pada ketentraman. Kebaikan itu ada pada ketentraman atau ketenangan. Wasyar, sedangkan kejelekan ada pada keraguan dan kegelisahan. روي عن ابن مسعود من وجه منقطع أنه قيل له أرأيت شيئا يحيكك أو يحيك في في صدورنا لا ندري أحلال أم حرام dari Ibn Mas'ud, dari wajah yang lain, munqat ya, terputus, bahwasanya dikatakan ara'aita syai'an. Bagaimana pendapatmu kalau ada sesuatu yang yahiku fi sudurina, yang menggelisahkan hati-hati kami, hati kami. La nadri ahalalun hu am haram. Aku tidak tahu apakah itu halal atau haram. Faqala iyyakum wal muhakkikat Hati-hati kalian dari semua yang menggelisahkan hati. Hati-hati kalian dari semua yang menggelisahkan hati. Fa al ismu karena itu adalah dosa. Wal hazzu wal haqqu mutaqariban. Kalimat al hazz al haqq itu berdekatan fil ma'na. Wal murad ma athara fil qalb. Yang dimaukan adalah apa yang menjadikan hati ini sempit, gelisah, Wa azara fil qalbi diqan. Menjadikan hati sempit. Harajan berat. Wa nufuran tidak terima hatinya. Wa karaha ada tidak suka padanya. Fahadhil ahadith istamalat ala tafsiril bir wal ithm. Sepertinya selesai beliau membahas hadithiyah, pembahasan hadith mulai pembahasan makna. Kalau rahimahullah, hadis hadis ini mengandung tafsir tentang makna kebaikan dan kejelekan. Wa ba'daha fi tafsiril halal wal haram dan sebagian yang lain tafsir halal dan haram. Fa haditsun Nawas bin Sam'an sedangkan hadis Nawas bin Sam'an menafsir Nabi, Nabi menafsirkan badannya tentang albir kebaikan yaitu husnul khuluq. Ini yang paling sahihnya karena diriwayatkan oleh Muslim. Yang namanya kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wafasarahu fi hadis wabisah. Dan ditafsirkan dalam hadis wabisah. Ini yang tadi banyak jalannya. Yang berbeda-beda sebagai sebagian besarnya da'i. Wa ghairuhu bimatma'anna ilaihi qalbun nafs. Bahwa yang namanya kebaikan adalah dalam hadis wabisah. Apa yang hati ini tentram. Dan jiwa ini tentram. Kama fassara al-halal bidalik sebagaimana ditafsirkan yang halal juga yang menentramkan hati dalam hadis Abi Sa'labah. Innama ikhtalafa tafsiruhu lil birri. Hanya saja bertentangan atau terjadi perselisihan tentang tafsirnya tentang kebaikan. Lian al-bir yutlaq bi'tibaraini muayyanain. Karena yang namanya kebaikan itu diucapkan untuk dua perkara tertentu. Muayyan tertentu. Apa dua perkara tersebut? Ahaduhuma salah satunya bi'tibari muamalatil khuluq bil ihsani ilaihim Pertama, dianggap kebaikan dari sisi pergaulan dengan manusia. Yaitu dengan ihsan, memberikan kebaikan pada mereka. Warubama khassa bil ihsani ilal walidain. Dan kadang-kadang pula muamalah tersebut yang paling khusus adalah bagaimana muamalahnya kepada kedua orang tua, kebaikan-kebaikan pada kedua orang tua. Fayuqal maka dikatakan birrul walidain. Wa yutlaq 'ala alal ihsani al khalqi umuman. Dan disebutkan pula, seringkali kalimat ihsan adalah akhlak yang baik secara umum. Wabil walidaini ihsana. Sering disebutkan ihsan khusus pada kedua orang tua. Tapi dipakai pula untuk sikap baik kepada seluruh manusia. qad sannafa Ibnu Mubarak kitaban samahu Kitabul Birri was Silah. Ibnu Mubarak punya kitab dikasih judul kitabnya Kitabul Birri Wassilah. Al-bir yang tadi dibahas. Kebaikan dalam bermuamalah atau birrul walidain dan lainnya. Wa kadzalika fi sahih al-Bukhari wa jami' at-Tirmidzi dalam sahih Bukhari dan dalam jami' at-Tirmidzi ada kitab Al-Bir Wassilah. Bab khusus uh, kitab Al-Bir Wassilah. Wa yatadamman kitab al-ihsan ila al-khalqi umuman. Ternyata dimasukkan oleh Imam Bukhari dan Tirmizi dalam bab al-bir sila semua ihsan dalam bentuk akhlak secara umum. Berarti bukan khusus walidain. Wa yuqaddim fihi birrul walidain, tetapi didahulukan dengan birrul walidain. Paling utama, paling dulu. Wa fi hadis Bahz ibn Hakim an abihi an jaddi annahu qala ya Rasulullah Man abir. Ya Rasulullah, siapa yang aku harus bersikap baik? Qala ummu. Qala thumma man? Qala thumma abaka. Qala thumma man? Qala thumma al-aqar, aqrab, fal aqrab. Kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Nah, dalam riwayat disebutkan tiga kali, thumma ummu, Thumma man, thumma ummu, thumma man, thumma ummu Sampai yang ketiga kali, thumma abu. Wa min hadzal ma'na qaulun Nabi sallallahu al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa al-jannah. Wa bil musnad annahu su'ila an birr al hajj fa qala it'amu at ta'am. Haji mabrur adalah tidak memiliki pahala kecuali surga. Tapi mana kaitannya dengan albir? Al-mabrur itu yang sangat bir. Dari kata bir mabrur. Al-hajjul mabrur artinya haji yang memiliki sifat al-bir. Kebaikan dari yang bagus, yang baik. Ditanya tentang birril haj. Bagaimana mabrurnya haji? Yang kayak apa haji yang mabrur? Qala it'amut ta'am. Memberikan makan. Wa ifsya'us salam. Menebarkan salam. Wa fi riwayat ukhra. Wa tibul kalam. Dan ucapan yang baik. Berarti mendukung makna tadi bahwa bir itu mengarah pada akhlak atau dengan kata lain muamalah dengan manusia. Kadang-kadang orang haji karena susahnya, sempitnya, sesaknya, eh, kebanyakan tidak sabar. Itu tidak mabrur atau kurang mabrur. Yang mabrur itu dia tetap bersikap baik pada semua kaum muslimin yang bersama-sama haji dengannya itu memang berat ujiannya di sana masya Allah tetapi disebutkan di sini birrul haji membantu memberi makan orang yang ingin makan atau membantu orang yang kehausan memberi salam pada mereka atau tibul kalam ucapan yang baik ucapan yang baik wa kana ibnu umar radhiyallahu taala anhuma yaqul al birru shay'un hayyin wajhun taliqun wa kalamun lin atau kalamun layyin. Kata Ibn Umar, yang namanya albir syai'un hayyin. Namanya bir itu adalah sesuatu yang mudah. Apa syai'un hayyin? Sesuatu yang mudah. Wajhun talib wa kalamun layyin. Wajah yang cerah dan ucapan yang baik. Layyin ucapan yang lembut. Namanya bir itu mudah. Wajah cerah, ucapan lembut. وإذا qarana al bit taqwa Kalau al-bir diiringkan dengan takwa bersama-sama, misalnya birri wa taqwa, ta'awanu alal birri wa taqwa. Ini diiringkan dengan tak takwaan. Faqad yakunul murad Abil birri muamalatul khalqi bil ihsan wa bil taqwa muamalatul khalqi bi fi'li ta'atihi. Kalau diiringkan dengan ketakwaan, maka yang bir adalah muamalah dengan manusia, sedangkan takwa muamalah kepada Allah Subhanahu taala atau ketaatan kepada Allah taala. Wajtinabul muharramatih yaitu mengerjakan ketaatan-ketaatan pada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Waqad yakunu urida bil birri fi'lul wajibat. Kadang-kadang yang dimaukan dengan albir adalah melakukan yang wajib-wajib. Sedangkan takwa meninggalkan yang haram-haram. Karena albir artinya kebaikan-kebaikan, berarti ketaatan-ketaatan yang wajib-wajib. Sedangkan takwa dari kata waqayaqi wiqayatan menghindari sesuatu yaitu ancaman Allah, adab Allah supaya terhindar dari itu dikatakan takwa. Berarti meninggalkan yang haram-haram. Ini tafsir kedua. Wa qaluhu ta'ala wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan kalian jangan bantu membantu dalam dosa dan permusuhan qad yuradu bil ismi bisa jadi yang dimaukan dengan kalimat isim adalah maksiat-maksiat. Sedangkan udwan adalah kezaliman-kezaliman kepada makhluk. Berarti sama dengan yang pertama tadi, tapi sebaliknya. Yang pertama tadi, albir wa taqwa. Bir kaitannya dengan manusia. Sedangkan takwa kaitannya dengan Allah Ta'ala. Al-ismi wal udwan sebaliknya. Hadis dan dosa-dosa berkaitan dengan Allah Taala. Sedangkan udwan permusuhan, keboliman, kejahatan pada manusia. Wa qad yuradu bil ithmi huwa muharram fi nafsihi kazina. Tetapi kadang-kadang dimaukan dengan isim adalah apa yang haram pada dirinya pribadi seperti zina, syariqah, wa syurbul khamr. Wa bil udwan sedangkan udwan adalah tajawazama ma azina fihi. Dia melampaui batas pada apa yang diizinkan. Itu udwan, melampaui batas. Manuhiya anhu, apa yang dilarang kalau berlebihan. Mimma jinsuhu ma'dun, padahal yang jenisnya itu sesungguhnya dibolehkan. Tetapi ketika berlebihan, tidak boleh. Kakat man ubiha qatluhu liqisasin. Seperti membunuh orang yang dibolehkan untuk dibunuh karena kisas wa mana yubah dan yang tidak boleh wa akhdha ziyadah 'ala al-wajib minan nas fi zakah atau mengambil lebih dari yang wajib pada zakat harusnya segini diambil lebih dari itu wa mujawazatul jid alladhi amara bihi fil hudud atau menambahkan cambukan pada hukum cambuk yang seharusnya sekian dia lebihkan itu udwan tetapi kebiasaan para ulama menyebutkan yang paling rajih dulu, baru kemudian yang di bawahnya, yang di bawahnya. Biasanya memakai bahasa yang pertama bahasa jazm, bahasa tegas, yang di bawahnya bahasa dan ada pula yang berkata, dan ada pula yang berkata. Atau pakai sigatut tamrid, wakila, wakila dan dikatakan, dan dikatakan itu biasanya yang di bawah kerajihannya. Sehingga kalau kita lihat yang di awal-awal disebutkan oleh Ibnu berkaitan dengan apa yang kita bahas bahwa albir adalah kebaikan yang berkaitan dengan manusia. Dan didukung pula dengan asar Ibn Umar, albirru hayyin, wajhun taliq, wa kalamun layyin. Wal makna sani, sekarang yang kedua. Min makna albir, dari makna albir, yutlaq wa yuran bihi fi'lu jami'i ta'ati zahira wal batinah. Kadang-kadang bir dimaukan dengannya adalah seluruh ketaatan-ketaatan yang zahir dan batin. Kaqaulihi ta'ala walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون disebut di awal dengan albir dan diakhiri dengan kalimat takwa. Apa itu albir? Yang beriman pada Allah dan hari akhir, yang beriman pada malaikat-malaikatnya, pada kitabnya, pada nabi-nabi, mengeluarkan harta sebagai zakatnya dengan sukarela kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan dan juga yang meminta-minta dan juga yang tertawan, eh, tawanan-tawanan dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dan menepati janji-janji mereka ketika mereka berjanji dan yang sabar dalam kesusahan, kesulitan mereka lah orang-orang yang jujur wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang-orang yang takwa. Berarti albir ini semua dan takwa yaitu semua. Disamakan dalam ayat ini. Wa qad ruwiya anna Nabi sallallahu su'ila 'anil imani fatala hadhil ayah. Nabi pernah ditanya apa itu iman, dibaca ayat ini. Yang namanya iman adalah seperti ini. Ay fal birru bihadzal ma'na yadkhul fihi jami'u ta'atil batinah Albir dengan makna yang kedua ini mencakup seluruh ketaatan-ketaatan yang batin maupun yang lahir. Yang batinah, yang batin seperti beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab kitab yang rasul-rasulnya, ila akhir. Wa ta'at zahirah sedangkan ketaatan secara zahir, secara lahir seperti infak, mengeluarkan harta, infakul amwal, fima yuhibbuhu, pada apa-apa yang disukai Allah, wa iqamus salah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, menepati janji, sabar terhadap takdir-takdir yang Allah takdirkan seperti sakit, kemiskinan, wa ta'at dan sabar dalam ketaatan, kasabr inda liqa'il adu seperti sabar dalam menghadap musuh. Wa qad yakunu jawabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsin Nawas syamilan li hadhil khisal kulliha. Maka jadilah jawaban Nabi dalam hadis Nawas yang dikeluarkan oleh Muslim tadi mencakup semua itu. Kulliha. Lianna husnal khuluq qad yuradu bihi takhalluq bi akhlaqis syariah wa ta'addu bi adabillah allati addaba biha ibadahu fi kitabih kama qala ta'ala ila akhirih. Kata beliau rahimahullah bahwa jawaban Nawawi tadi mencakup semuanya karena yang namanya husnul khuluq dalam hadis tadi dikatakan al birru husnul khuluq Albir itu adalah kebaikan akhlak. Kebaikan akhlak bisa dimaksud dengannya adalah berakhlak dengan akhlak syariat, akhlak Islam. Wa ta'addu bi adabillah dan beradab dengan adab-adab yang Allah ajarkan, adab biha ibadah, yang Allah ajarkan pada hamba-hambanya dalam kitabnya. Kama qala ta'ala li Rasulillah sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul di atas akhlak yang mulia. Wa qalat Aisyah, Aisyah juga pernah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Dijawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya beliau adalah Quran. Ini akhlakul Quran, berarti akhlak syariat. Akhlaknya sesuai dengan perintah Allah yakni annahu yata'addab bi adabihi yakni beradab dengan adab-adab yang Allah ajarkan dalam Quran yaf'al awamirahu wa yajtanib nawahiyahu mengerjakan perintah-perintahnya menjauhi larangan-larangannya fasara al-amalu bil qur'ani berarti mengamalkan Quran adalah husnul khuluq khuluqan kal jibillah wat tabi'ah Berarti mengamalkan Quran itu adalah akhlak. Kaljibillah wa tabi'ah la yufariquhu. Seperti tabiat seseorang atau sifat seseorang yang tidak berpisah dengannya. Wahada ahsanul akhlak. Akhlak yang sesuai dengan Quran adalah sebaik-baik akhlak. Wa ashrafuha dan yang paling mulianya. Wa ajmaluha dan paling bagusnya. Wa qad dan kadang dikatakan, Inna dina kulli khuluqun. Agama ini seluruhnya adalah akhlak. Maka semuanya tidak salah bagi mereka yang berkata yang penting itu akhlak. Jangan dibantah, tidak bisa. Yang penting itu akidah. Kenapa? Kalau kita tanya dan apa dalilnya mereka akan bawa hadis hadis sini. Tetapi yang salah adalah mereka memahaminya yang penting itu perangai. adalah Karena akhlak bisa bermana hulukul Quran seluruhnya. Artinya di dalamnya ada akidah, ada ibadah, ada amal saleh, ada sodako ada segala macam sampai mencapai sikap perangai pada manusia. Ya. Bagaimana sikapnya kepada orang di sekitarnya kepada tetangga bagaimana, kepada tamu bagaimana, dan terutama kepada orang tua bagaimana. Ini barakallahu fikum termasuk di dalamnya. Sehingga yang dibantah jangan kalimat tidak bisa. Bukan akhlak yang paling penting. Bentar. Dan terburu-buru. Nabi ketika ditanya tentang albir, albir husnul khuluq. Bahkan dikatakan innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak. Mau apa? Kalian nggak akan bisa membantah dalil-dalil ini. Karena memang hadis ini ma'ruf, masyhur dan didukung dengan sekian banyak riwayat-riwayat ini. Memang itu inti dari agama ini adalah al-khuluq al-hasan, akhlak yang baik. Tapi akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada para sahabat, akhlak kepada para ulama, akhlak kepada orang tua, akhlak terus begitu Jangan sampai dipisah-pisahkan dan disempitkan. Barakallahu fikum. Kadang-kadang berpaling dari beberapa orang, buang muka dari beberapa orang, dikatakan hasan khuluq atau khuluqun hasan. Kadang-kadang. Kapan itu? Ketika Allah berfirman yang tadi malam dibahas. Ya. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم kata Allah kalau engkau melihat orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat kami tanpa ilmu, dilayangkan ke sana kemari, fa'arid anhum berpalinglah dari mereka. Jangan dibilang akhlaknya jelek, akhlaknya bagus, sesuai dengan Quran. Sehingga barakallahu fiikum. al akhlaku yahtaju ila ilm. Berarti akhlak itu butuh ilmu. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kita. Inna din kulluhu khuluqun. Maka kadang dikatakan agamanya seluruhnya adalah akhlak. Wa amma fi hadis wa bisah. Taib, adapun pada hadis wa wabisah. Faqala al-birru matma'anna ilaihi al-qalbu matma'anna ilaihi nafs. Namanya kebaikan itu adalah yang hati tentram, jiwa tentram. Wa fi riwayah man syaraha ilaihi sadr. Dalam riwayat yang dada ini lapang. Wa fassara al-halal ditafsirkan yang halal juga seperti itu yang hati ini lapang, jiwa tentram, hati juga tenang. Dalam hadis Abi Sa'labah wa ghairihi. Wa hadha yadullu ala anna Allah fatara ibadahu ala ma'rifatil haqq. Ini menunjukkan bahwasanya Allah sudah menjadikan pada hamba-hambanya fitrah al haq, mengenali kebenaran. Fitrahnya mengenali kebenaran. Wa sukun ilaihi wa qabulih fitrahnya dia tentram pada sesuatu yang benar dan baik. Wa dan bisa menerima. Warakaza fitiba'i fi adalik dan Allah sudah tanamkan dalam tabiat manusia yang masih normal percintaan pada kebaikan dan kebenaran. Kalau itu baik, hatinya terima, tentram. Itu sudah tanamkan secara fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan masih normal karena ada orang-orang yang perasaannya mengatakan itu baik, tapi mulutnya menyatakan dengan kalimat yang sebaliknya. Berarti menentang fitrahnya. Sudah rusak dia. Wa nufur an dan juga jiwa sudah dijadikan oleh Allah secara fitrah menolak atau nufur itu berpaling lari dari diddihi, dari lawannya. Wah, kok jelek amat? kok enggak pantas? kok sepertinya nah, hatinya sempit, gelisah ila akhir. Hmm. Wa qad yadkhul hadha fi qawlihi fi hadis Iyad Ibn Himam. Inni khuliq khalaqtu ibadi hunafa'a muslimin. Aku menjadikan atau menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, dalam keadaan lurus. Muslimin, semuanya muslim. Fa'atathumus syaitan. Kemudian didatangi oleh syaitan, fajtalathum an dinihim. Maka syaitan itu pun menyeret mereka, menyimpangkan mereka dari agama mereka. Faharramat alaihim ma ahlaltu. Syaitan mengharamkan apa yang aku halalkan. Wa amarathum an yushriku bi dan memerintahkan mereka untuk mensekutukan aku malam unazil bihi sultana yang aku tidak menurunkan ilmunya sultan buktinya atau dalilnya hadis dalam sahih muslim atau hadis yang lebih kita kenal, kullu mauludin yuladu ala fa bawahu yuhawidanihi wa yunassaranihi wa yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir lahir dalam keadaan fitrah. Bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a. Sebagaimana bahimah melahirkan bahimah jam'a. Hal tuhissuna biha min jad'a? Apakah kalian lihat ada yang lahir dalam keadaan jad'a? Jad'a itu sudah dipotong telinganya, sudah dikasih tanda. Enggak ada? Enggak ada. Lahir dalam keadaan semuanya utuh. Qala Abu Hurairah, "Iqra'u in syi'tum." Kata Abu Hurairah, bacalah kalau kamu mau. Fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitratullah yang Allah sudah fitrahkan pada manusia dan tidak akan kau dapati pada ciptaan Allah ini berubah. Setannya manusia seperti itu. Sehingga mereka-mereka yang menyelisihi Quran dan Sunnah, menyelisihi akhlak yang mulia, hatinya gelisah di awal. Orang yang mencuri, awalnya gemetar keringat dingin. Orang yang berbuat dolim sama. Ada enggak tega, ada begini, ada begitu. Tapi dipaksakan. Sampai fitrahnya sedikit demi sedikit rusak. Dan setelah itu jadi pencuri yang handal, tidak ada sedikit pun gemetar. Sama dengan penyimpangan lainnya. Awalnya seperti itu, haka finasi, gelisah di hati, wa taraddada fil qulub, ragu-ragu dalam hati, tidak tentram, gelisah, bahkan setelah mengejarkan, mengerjakan gak bisa tidur semalaman. Gelisah. Apa yang saya lakukan tadi? Ini barakallahu fikum yang namanya al-itsmu. Perkara yang jelek, perkara yang dosa. Walihada sammallahu ma amara bihi ma'rufan wa ma naha anhu munkaran. Dari sinilah sebabnya kenapa Allah namakan yang baik-baik dengan ma'ruf, yang jelek-jelek dengan munkar. Terjawab sekarang kenapa kok namanya ma'ruf? Yang jelek kenapa namanya munkar? Ma'ruf ma'rufun fil qulubi wal fitar. Sudah dikenal di dalam hati-hati manusia, sudah diketahui. Ma'ruf artinya diketahui oleh fitrah manusia dan oleh semua fitrah yang sudah Allah ciptakan pada manusia. Sedangkan munkar yang diingkari oleh hati, diingkari oleh jiwa, diingkari oleh fitrah. Ah, ini benar ini. Ini barakallahu fikum yang menyebabkan dinamakan kebaikan dengan ma'ruf, dinamakan kejelekan dengan munkar. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk bersikap adil, bersikap baik, mengeluarkan zakat kepada kerabat dekat, wayanha anil fahsya dan mencegah perbuatan keji dan munkar dan juga bagi. Wa qala fi sifati Rasul dan Allah berfirman sifati Rasulullah yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrim alaihimul khaba'ith. Menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Wa akhbara anna qulubal mu'minin tatma'innu bidzikrih dan dikabarkan pula bahwa hati-hati mukminin akan tentram dengan menyebutnya. Fal qalbu alladhi dakhala nurul iman. Namanya hati yang dimasuki padanya nurul iman wan syaraha bihi wan fasaha yang jadi lapang hatinya, jadi luas hatinya, yaskun lil haq akan menerima kebenaran. Wa yatma'innu bihi dan tentram dengannya bi qalbihi wa yanfir anit anil batil dan pasti akan lari dari kebatilan dan yakrahuhu dan membencinya wala yakbalu dan gak akan menerimanya. Atau itu Agak panjang. Sebab kalau tidak panjang dapat pembahasan ya belum dapat maknanya saya khawatir akan salah paham. bagaimana salah pahamnya kaum sufi yang hmm. mereka melihat ada seseorang diajak kurus nggak mau karena mau balik ke Madinah mau melanjutkan studinya dijawab ngapain kamu belajar jauh-jauh ke Madinah mau belajar syariat iya mau belajar halal haram iya nggak usah belajar jauh-jauh kucing juga tahu mana benar mana mana salah mana yang halal mana yang haram ketika dia makan diberi olehmu dia makan dengan tenang tetapi ketuk kalau dia mencuri dari lemarimu, kamu datang jalan. Kenapa? Kalau yang tadi tenang sekarang lari, yang tadi dia merasa bahwa ini halal. Yang kedua dia merasa bahwa dia salah. Kucing saja tahu. Istafti kolba. Mintalah fatwa dari hatimu. Ini yang dibawa. Hadis nah, ini. Mintalah fatwa dengan hatimu. Kalau sesuatu menenterakan hati berarti benar. Kalau menggelisahkan hatimu berarti salah. Kamu nggak usah belajar ke Madinah. Ada barakallahu fikum kalimatul haq urida bihal batil. Kalimat yang benar tapi yang dimaukan kesalahan. Kebatilan. Kalimatnya kalimat dari hadis istasdi qalbah. Tetapi yang dipahami oleh dia pemahaman yang batil. Yang paling tinggi itu hujjah dalil. Sampai ketika kamu tidak mendapatkan hujjah, tidak mendapatkan dalil, kamu lihat apakah mulai berbicara tentang hadis ini. Ya kalau tentram kepadanya, kerjakan. Kalau ternyata tidak, jangan. Tinggalkan apa yang berlaku lakukan. Letaknya di bawah hujjah. Setelah qala Allah, setelah qala Rasul, setelah qala salafus saleh, setelah dalil-dalil dan hujjah, maka itu baru kamu bicara tentang masalah ulu. Karena tadi akan menanyakan semuanya. Kata sahabat tadi, aku akan menanyakan semua yang baik-baik, semua yang jelek-jelek Aku ingin mengerjakan semua yang baik-baik. Aku ingin meninggalkan semua yang jelek-jelek. Begitu datang, Nabi langsung tahu. Kamu yang akan tanya atau saya yang akan bicara. Silakan engkau ya Rasulullah. Engkau datang untuk tanya kebaikan dan keburukan. Benar ya Rasulullah. Baru terang. Kalau tidak digitukan oleh Nabi berapa ribu, berapa ratus ribu yang dia akan tanyakan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Sehingga diajarkan intinya setelah apa yang disampaikan dalam syariat ini secara lengkap, kemudian diajarkan satu kaidah. Kalau engkau tidak mendapatkan bukti-bukti, dalil-dalil dan hujjah, maka kamu lihat yang namanya ma'ruf adalah ma'rufun fil qulub. Yang namanya munkar ankarul fitrah yang diingkari oleh fitrah-fitrah manusia. Wallahu taala a'lam bissawab.